بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat menuntut ilmu agama sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya sampai yaumil qiyamah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita bersua dalam kajian ilmiah kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana an Usul Diyana karya Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi, begitu juga kewajiban kita untuk mencintai mereka serta tidak ikut campur di dalam membahas fitnah atau perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat tapi kita selalu mendoakan kebaikan bagi mereka serta meyakini keutamaan meyakini khalifah atau khilafah para khulafa al-arba'ah ar-rasyidun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti di dalam kita menjalani agama yang dicintai ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah atau akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan kewajiban di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta larangan dari berbuat bid'ah. Waqala rahimahullah wa nusaddiqu jami'a riwayat allati yuthbituha ahlun naqli من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونؤول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم wa المسلمين وما كان في معناه ولا ma'nah في دين الله بدعة لم bid'atan الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم la na'lam. iman para pemirsa rahimakumullah. Artinya dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah membenarkan meyakini semua riwayat-riwayat yang ditetapkan oleh ahlun naqli itu para perawi dari para ulama ahlul hadis yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi dan Allah Subhanahu wa taala Rabb azza wa jalla berkata hal min sailin hal min mustaghfirin apakah ada orang yang memohon apakah ada orang yang memohon keampunan dan semua hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dinukilkan yang ditetapkan oleh para ulama hadis ahli riwayah tentunya yang demikian itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ahli zaigi wa tadlil orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat dan di dalam perkara yang kita perselisihkan kita hanya kembali ya kepada Al-Quran kitab Rabbina dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Wama fi makna dan juga apa yang sesuai dengan hal itu. Dan kita tidak membuat bid'ah di dalam agama Allah, bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah atau sesuatu yang tidak kita ketahui atas nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Di antara keimanan kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal, sifat yang sempurna. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sifat al-ikhtiyariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak dia akan turun dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan turunnya seorang makhluk dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyerupai Allah dan tidak pula dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menyerupai seorang pun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kita yakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Karena Rasul telah mengabarkan hal itu. Dan hadis-hadis tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi yang mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis nuzul turunnya Allah ke langit bumi itu lebih dari 28 orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, Ibn Imam Ibn Abdul Barr dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih. Tidak diragukan tentang kesahihannya. Telah diriwayatkan oleh para ulama terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikat turunnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya. Dan sifat ketinggian itu merupakan sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Jangan kita membayangkan bagaimana turunnya Allah. Seperti kita mengetahui turunnya ya seseorang dari tempat yang tinggi, dari lantai dua turun ke lantai satu misalnya. Lalu lantai dua itu kosong dan dia berpindah ke lantai pertama. Itu turunnya manusia. Itu turunnya makhluk yang kita pahami. Tapi turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih waktu untuk turun. Oleh karena itu kata Imam Abu Hasan al Ashari bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani, meyakini, menerima, membenarkan semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam hal ini tentang sifat Allah yaitu turun ke langit bumi dan Allah Subhanahu wa taala tatkala turun di sepertiga malam terakhir itu mengatakan siapakah di antara hambaku yang memohon kepadaku siapakah di antara mereka yang meminta kepadaku siapa di antara mereka yang memohon keampunan kepadaku dan ini adalah hadisnya mutawatir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Fayaqulu, "Man yad'uni fa astajibu la, wa man yas'aluni fa a'tiya, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah." ke kan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam turun, Rabb kita turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman berkata, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan siapa yang memohon keampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang langsung berbicara. Allah yang langsung menawarkan hal itu kepada hambanya. Maka tidak diragukan sepertiga malam terakhir merupakan waktu-waktu yang sangat mulia. Makanya Rasul yang mulia memerintahkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang mulia itu dengan kita solat malam dan bertahajud, memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin maksud dari turunnya Allah itu turun rahmatnya atau turun perintahnya atau turun malaikatnya. Kenapa demikian? Sebab tidak akan mungkin rahman atau malaikat mengatakan man yad'uni fa astajibula. Man yas'aluni fa utiyah. Man yastaghfiruni fa aghfirulah. Tidak akan mungkin malaikat, malaikat makhluk. Tidak akan mungkin juga rahman Allah mengatakan hal itu. Tidak akan juga mungkin perintah Allah mengatakan hal itu. Allah yang langsung mengatakan siapa yang memohon kepadaku niscaya akan aku beri. Siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang memohon berdoa akan aku kabulkan dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada bisa yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya rahmat yang turun apa manfaatnya kalau hanya rahmat sampai di langit bumi saja tidak turun ke bumi. Apa manfaatnya? Karena rahmat itu dibutuhkan oleh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. oleh karena itu, tidak diragukan bahwa dalil yang menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi itu dalil yang sahih yang wajib kita imani dan kita yakini. Dan hal ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan datang pada hari kiamat dan juga para malaikat itu bersab-sab wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa dan datang Rabbmu dan para malaikat yaitu berbaris-baris bersab-sab ya jika Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat dan juga malaikat akan turun lalu siapa yang menghalang dan membendung ya Allah untuk datang pada hari ini di dunia tidak ada yang bisa melakukan hal itu karena Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, merupakan akidah ahli sunnah kita mengimani hal ini. Sebagaimana yang jelaskan tadi, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak ada yang menyerupai tidak menyerupai turunnya makhluk karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan Allah Subhanahu wa taala sami' basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah menetapkan Allah memiliki sifat, juga Allah juga menafikan bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah azza wajalla. Tentu hal ini begitu juga kata beliau wasairu manaqaluhu athbatuh dan seluruh yang diriwayatkan yang ditetapkan oleh ahlul hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para periwayat hadis ya kita menetapkan mengimani meyakini seluruh yang berkaitan dengan sifat Allah karena hal itu telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang diyakini atau yang uh, diyakini dan diingkari oleh ahlu zaigi wa dalal orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah orang-orang yang telah sesat dari ahli sunnah keluar dari jalan ahli sunnah. Tentu dalam hal ini dari kalangan orang-orang atau sekte Jahmiyah atau Mu'tazilah, ya, pengikut Jahm bin Safwan dan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka mentaktil, mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan alasan logika mereka dan akal dan pendapat mereka yang tidak bisa diterima secara syariat. Mereka beralasan kalau kita menetapkan Allah itu turun ke langit bumi, berarti Allah itu seperti makhluknya, karena makhluk juga turun. Lalu kalau Allah turun, berarti kosong arash, ya. Berarti Allah bergerak turun ke langit bumi. Ini menurut logika mereka seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa mereka berbicara tentang Allah mereka berbicara tentang sifat Allah. Mereka berbicara tentang zat Allah. Pernahkah mereka melihat Allah? Pernahkah mereka melihat perumpamaan persamaan di dua ini dengan Allah? Pernahkah mereka menerima berita atau hadis yang saya tentang hakikat sifat Allah? Jika mereka tidak mengetahui tentang hal itu, Lalu kenapa mereka memberanikan diri untuk berbicara tentang sifat Allah yang mereka tidak mengetahui hal itu? Karena hal itu adalah perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu, turun, arti dari turun kita ketahui. Akan tetapi kaifiahnya, caranya, ya, maka tidak kita ketahui. Karena Allah tidak mengabarkan hal itu. Kalau kita mengetahui tentang zat Allah, kita akan mengetahui tentang sifatnya dan tidak seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah maka juga tidak seorang pun yang mengetahui tentang hakikat sifatnya karena sifat tersebut ada pada zat Allah atau diri Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kata para ulama bahwa berbicara tentang sifat Allah sama kita berbicara tentang zat Allah jika kita tidak mengetahui tentang hakikat zat Allah maka juga kita tidak akan mengetahui tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah taala menjelaskan prinsip akidah ahli yang lain yang berkaitan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma serta tidak membuat perkara-perkara yang bedah di dalam agama dan tidak mengatakan suatu atas nama Allah yang tidak diketahui oleh seseorang. Qala rahimahullah wa nu'awwilu fi ma ikhtalafna fihi ala kitab rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina alaihi uh, eh, wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata beliau dan kita nuawil yaitu kembali ya. Dalam perkara yang kita perselisihkan kepada kitab Rabbina pada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanda iman. Inilah keistimewaan ahli sunnah. Inilah diantara tanda-tanda ahli sunnah yang sangat nyata sekali. Bahwa dalam seluruh aspek dan perkara agama dalam seluruh perkara yang mungkin di sana terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sisi pandang, perbedaan pemahaman dan keyakinan. Maka dalam hal ini, siapa yang akan menjadi atau apa yang akan menjadi landasan kita dalam menilai kebenaran dari perkataan, pendapat atau e, keyakinan atau amalan dan hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. <clears throat> Maka akidah ahli sunnah dan dasar ahli sunnah dalam hal ini tiada lain kecuali mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua perkara kepada kita. Telah mewariskan kepada umatnya dua perkara. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah. Inilah landasan kita beragama. Ini landasan ahli sunnah beragama. Landasan kaum muslimin beragama maka dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan ya satu mengatakan pendapatnya begini yang lain mengatakan begitu dan seterusnya terjadi perbedaan dalam keyakinan dalam ideologi pemikiran dalam uh, ibadah maka dalam hal ini kita wajib mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum dan para pemimpin dari kalian. Ya. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in jika kalian berselisih pendapat, jika terjadi perbedaan di antara kalian tentang sesuatu, fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya telah uh, mendapatkan atau telah menerima riwayat dari orang-orang yang saya yakini akan kebenaran kejujurannya bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ahli tafsir di dalam menafsirkan kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Bahwa yang dimaksud adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Ya farudduhu ilallahi wal Rasul kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Nam, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul. Nah, di waktu beliau masih hidup, ya, kita langsung atau para sahabat kaum muslimin langsung mengembalikan perkara mereka kepada Rasul. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka beliau mewariskan kepada kita hadisnya, sunnahnya. Itulah tempat kita kembali. Itulah tempat kita menggali ilmu agama menjadikan landasan sebagai eh, menjadikan sebagai landasan dalam kita beragama. Faruddu ilallahi rasul. Inilah maksud perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yaitu kita wanu'awwilu fi makhtalafna fihi. Kita kembalikan dalam perkara kita kembali dalam perkara yang kita perselisihkan kepada Al-Quran kepada kitab Rabbida dan sunnati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini pertanda iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dan itulah yang terbaik akibatnya. Itulah yang terbaik hasilnya. Ya. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Dan itulah yang juga yang paling mulia akibatnya di dunia dan akhirat di dunia dan akhirat karena barang siapa yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dunia dia akan selamat tidak akan tersesat dan juga di akhirat tidak akan sengsara dan celaka karena dia telah kembali kepada sumber kebenaran farudduhu ilallahi war rasul sehingga kita mendapatkan dalam banyak ayat perintah untuk kembali pada Al-Quran. Perintah untuk kembali mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah itu Al-Quran. Dan jangan bercerai-berai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fiikum amraini. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Taraktu, yaitu aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dunia ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Selagi kalian berpegang teguh kepadanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud Sunnah di sini adalah jalan hidupnya Rasulullah. Pedoman hidup beliau dalam segala aspek agama ini. Jalan hidup yang selamat dari syubuhat dan syahwat. Itulah sunnah beliau. Itulah yang ditinggalkan oleh beliau. Ditinggalkan umat ini di atas jalan yang lurus itu sebagaimana dalam hadis yang lain taraktukum alal mahajjatil bayda aku tinggalkan di atas jalan yang lurus mahajjatil bayda lailuha kanahariha malamnya bagaikan siang malamnya seperti siang lailuha kanahariha begitu terangnya tidak ada perbedaan sama tidak ada perbedaan antara siang dan malam artinya begitu jelas tidak ada yang samar-samar tidak ada yang abu-abu Semuanya sangat jelas sekali. Maka kata Nabi SAW, La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut sepeninggalku, kata Nabi, kecuali akan binasa dan celaka. Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memintakan kita untuk mengikuti Rasulullah, ya. untuk mengikuti jalan Rasulullah, ya. untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap perintah yang terdapat dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah, untuk meladani Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah, tiada lain kecuali mengikuti sunnah dan ajaran hidup beliau. Qala subhanahu wa ma atakumur rasul fakhudhu wa mana nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, terima. Diamalkan, dilaksanakan dan apa yang dicegah beliau tinggalkan. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakan kepada mereka Muhammad jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala subhanahu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang terbaik bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang yarjullah mengharapkan Allah, wa dzakarallaha dan banyak zikir kepada Allah, menginginkan Allah, menginginkan negeri akhirat dan yang banyak zikir kepada Allah, yang banyak beribadah bahwa tidak ada yang menjadi contoh, tidak ada yang menjadi panduan dan tuntunan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang lain yang diperintahkan untuk kita mengikuti yang memintakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan ya, perkara yang kita perselisihkan dalam agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan kemudian tidak ada dalam hati mereka rasa kedengkian atau rasa tidak senang mereka hanya menerima dengan pasrah wa yusallimu taslima dan menerima dengan pasrah ikhwatal iman kita harus memahami prinsip yang mulia ini, terutama di zaman sekarang ini. Terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, siapa yang kita jadikan sebagai hakim yang akan memutuskan perkara kita? Siapa yang akan menjadi panduan? Landasan apa yang akan menjadi acuan dan juga landasan dalam kita menjelaskan perkara tersebut? Tiada yang kecuali Al-Quran dan Sunnah. Inilah pertanda ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita hal itu, ya, memerintahkan tentang hal itu. Nanti di akhir zaman akan terjadi perbedaan yang sangat banyak. Fa'innahu may ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum umur fa inna bid'ah Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang akan panjang umurnya hidup sepeninggalku, pasti dia akan melihat banyak perbedaan, perselisihan di dalam agama ini. Bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Maka kata Nabi solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah Rasulullah tentu mencakup berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan sunnah para khulafa rasyidin dan tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru di dalam agama ini karena seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama semuanya adalah perkara yang bedah dan yang beda itu sesat ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintah bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini pertanda ahli Sunnah jika ada orang yang mengatakan dia ahli Sunnah wal Jamaah tapi dalam perkara beragama dia kembalikan kepada pemikirannya, logikanya, pendapatnya atau pendapat manusia atau siapapun yang dia agungkan, dia kultuskan atau dia hanya kembali kepada tradisi dan budaya warisan para leluhur maka dia telah berbohong mengatakan hal itu itu kebohongan yang nyata hada buhtanun azim kebohongan yang nyata karena tidak ada bukti seorang sebagai ahli sunnah kecil betul-betul dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah ya berloyalitas berwala dan bara mencintai membenci di atas Al-Quran dan sunnah para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah kemudian kata beliau juga wa ijma'il muslimin ijma' kaum muslimin ijma' yang mu'tabar adalah ijma'nya para sahabat dan ulama-ulama mujtahidin bukan ijma' orang-orang awam atau orang menamakan dia itu sebagai alim tapi bukan alim tapi ijma kaum muslimin ijma para sahabat karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka ya dan mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan mereka apabila kaum muslimin dan secara khusus para sahabat telah sepakat tentang suatu hal dalam agama berarti itulah kebenaran ya karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam ini di atas kebatilan. Inna Allah la yujmi ummati ala dhalalah. Kama kala Nabi SAW. Allah tidak mengumpulkan umatku di atas suatu kebatilan. Tidak akan mungkin mereka sepakat di atas suatu kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul ya, yang menentang Rasul setelah datang petunjuk dengan nyata kepadanya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman maka Allah biarkan dia nuwallihi mata wala dibiarkan oleh Allah kemana dia akan pergi kemana dia akan mengarah mau kemana dia dibiarkan oleh Allah tidak dibimbing oleh Allah wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dan aku kata Allah akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itulah sejelek-jelek tempat kembali ancaman yang sangat keras ini dalil menjelaskan hujah ijma ya bahwa ijma itu adalah merupakan hujah dan dalil kemudian wa makana fi ma'na yaitu juga kembali kepada hal-hal perkara landasan yang tercantum atau termasuk ke dalam makna atau pemahaman yang berkaitan dengan ijma. Apa maksudnya? Yaitu perkara-perkara yang tidak terdapat dalil secara nyata dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada ijma, maka para ulama kita kembali kepada apa yang namakan dengan kias. Kias di sini kias yang sesuai dengan kaedah-kaedah syariat, bukan logika semata, bukan akal semata, ya. Kias orang-orang yang ahli ilmu agama yang mengkiaskan perkara puruk dengan perkara asal yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan semata-mata logika atau akal, apalagi ya, akal yang telah dikotori dan terkontaminasi oleh pemikiran filsafat dan ahlul kalam atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Kemudian kata beliau, wala nabtadi'u fid dini bid'atan lam ya'danillah dan kita tidak membuat-buat bid'ah dalam agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah Naam Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk mengada-ngada dalam agama. Bahkan Allah mencela hal itu. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai para sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai panutan, yang mereka tokohkan, yang mereka kultuskan, kemudian mereka mensyariatkan, membuat mengada ngada dalam agama Allah sesuatu yang tidak izinkan oleh Allah. Tidak, kata Allah, ini sesuatu yang tercela, enggak boleh.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 Allah telah sempurnakan, tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan Allah, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah. Dalam segala perkara agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah, seluruh aspek agama. Apa yang kita inginkan telah dilengkapi oleh Allah, telah disempurnakan oleh Allah. Jalan menuju Allah, jalan menuju akhirat, meraih ridha Allah, meraih kebahagiaan, sudah semua dah lengkap. Gak ada lagi yang baru jangan kita berkreasi, berinovasi dalam agama, enggak perlu hal yang seperti itu, bahkan diharamkan. Tapi dalam urusan dunia silakan. Silakan Anda berkreasi, berinovasi, silakan. Itu majalnya, itu medannya. Tapi dalam urusan agama tidak ada izin, tidak ada legalitas dari Allah untuk Anda berbuat hal-hal yang bau dalam agama. Siapa yang melakukan perkara-perkara yang bau dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak contohkan Rasulullah tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah itu terhitung atau dikategorikan dalam perbuatan beda maka akan tertolak nggak ada nilainya kendati banyak kendati secara dohir di atas namakan Islam diislamisasikan tapi selama itu tidak ada dalilnya hanya rekayasa hanya pengalaman pribadi hanya tradisi hanya ritual-ritual setempat atau mungkin kebiasaan warisan para leluhur atau budaya semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya. Bukan saya mengatakan, Rasul yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya dalam perintah kami ditolak. Ditolak oleh Allah. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada yang tadi melakukan, ya ini mengada-ngada, ya. Pelopor dalam bid'ah, mengada-ngada perkara yang baru dalam agama, maka tidak ada landasannya dari perintah kami kata Rasulullah maka ditolak Allah menolak nggak diterima oleh karena itu kita mengetahui amalan itu baru diterima dengan dua syarat yang pertama adalah ikhlas yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul keduanya harus terpenuhi ya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah inilah prinsip dalam beragama berpegang teguh dengan sunnah tinggalkan beda Gak mungkin dia ingin kembali kepada sunnah tapi juga masih doyan semangat melakukan beda nggak mungkin itu. Itu kontradiksi. Orang yang ingin kembali kepada sunnah, cintai sunnah dan benci bid'ah, apapun bentuknya. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, ah, eh, imam muamalah atau akhlak, itu semua harus kita ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian, dan ini merupakan prinsip ahli sunnah, Imam Ahmad mengatakan usul sunnah التمس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه ولا نبتوى وترك البدع في الدين prinsip utama ahli sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan juga apa yang diikuti para sahabat dan juga meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Nah, kemudian wala naqulallahi ma la na'lam. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ya tentang agama ini kemudian kita nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ila kana mas'ula jangan kalian katakan jangan kamu memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya ya inna sam'a sesungguhnya pendengaran sama wa, wa inna sam'a wal na'am wal basara penglihatan dan juga fuad hati dan pemikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara dosa besar wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun ta kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui atas nama Allah bahkan Allah menggandengkan ya mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan perbuatan syirik ini menjelaskan pada kita adalah dosa besar betapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berani berbicara tentang urusan agama hanya bermodalkan ya semangat tanpa ilmu dia bukan ahlinya tapi berani berbicara tentang agama dalam urusan dunia disiplin ilmu ilmu dunia Bila seorang berbicara bukan kepada ahlinya, bukan spesialis dia, orang akan tertawa. Orang akan mengatakan orang ini masih waras atau tidak. Tidak akan mungkin ahli ekonomi berbicara tentang kedokteran. Tidak akan mungkin ahli dalam kedokteran berbicara tentang ekonomi. Sebegitu selanjutnya. Tidak akan mungkin spesialis gigi berbicara tentang, spesialis, tentang masalah mata. Spesialis mata berbicara tentang penyakit gigi. Tidak akan mungkin. Masing-masing telah ada. Ya, porsinya, spesialisasinya sudah ada itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Kenapa manusia dalam urusan agama menggampang-gampangkan perkara ini? Ya. Mereka berani berbicara bukan ahlinya, bahkan baca Al-Quran tidak lurus, baca hadis tidak benar, nggak paham bahasa Arab, berani berbicara. Waliyazubil, ini fitnah, ini perusak agama. Mereka merusak agama Allah. Ya, mereka menyesatkan umat mereka telah berbuat dosa besar. Oleh karena itu dalam mereka bertaubat. Itu pencuri-pencuri akidah yang merusak akidah yang lebih pantas mereka untuk dipenjara karena merusak akidah umat. Oleh karena itu hati-hati. Ya, hanya bermodalkan ya dia pandai bersilat lidah. Ber, uh, ya. Berorasi dia pandai membuat yaitu pendengar ya terkesima, cukup. Kemudian dia tampil. Ditambah lagi dengan melawak, ya, membuat manusia tertawa, ya, audiennya tertawa, pendengar tertawa dan pemirsa tertawa. Udah dikatakan alim, berani berjabar fatwa, ya, tentang agama Allah yang dia tidak mengetahui tentang hal itu. Sungguh sangat besar dosa dan juga ya kejahatan dilakukan oleh orang yang seperti itu. Maka Jangan kita beranikan diri bicara tentang agama Allah kecuali kita mengetahui. Jika kita tidak mengetahui, katakan la a'lam dan tanyakan pada ahlinya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui dalam segala aspek agama. Mudah-mudahan ini menjadi ya tanbih bagi kita, peringatan bagi kita semua dan di waktu yang sama menjadi pendorong dan motivator bagi untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mewaspadai seluruh perkara-perkara yang baru yang diada-adakan manusia di zaman sekarang ini kemudian mengatasnamakan Islam karena semua hal itu bukanlah dari agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Nah baik, syukran jazakallah khair Barakallah fiqh atas penjelasan yang telah disampaikan Yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua menambah eh, ilmu baik kita dan menambah keimanan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan lain telepon. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Uh, di Solo, Sumatera Barat. Pak siapa? Bustandin. Bustandin. Ya. Ya, silakan di Solo ya. Ya, Solo. Sila di Solo ya. Silakan. Gini Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa umatku tak mungkin uh, bersepakat untuk maksiat. Tapi dalam kenyataan hidup di di agama kita ini Ustaz, kita saja yang sama uh, mengaku ahli sunnah wal jamaah, mereka bersepakat untuk mengadakan uh, uh, bid'ah amaliyah. Azan nah, yang dikerjakan setiap sudah salat dan sebagainya itu Ustaz. Itu maksiat, tapi mereka bersepakat. Kemudian jauh lagi kelebar keluar Ahmadiyah. Mereka bersepakat dalam maksiat mengatakan ada lagi Nabi sudah Muhammad. Apalagi si A yang menghina uh, para sahabat dan umum ini. Nah ini mereka sepakat itu tadi sekarang semuanya nih bagaimana uh, dengan perkataan Ustaz tadi Ustaz mohon penjelasannya Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa disimak Ustaz bagaimana dan silakan Nah, ya bisa disimak. Nah, barakallahu fiik. Dari Bapak yang bertanya di Solok Sumatera Barat, barakallahu fiik. Jadi, tadi telah disampaikan, nah, Rasul menjelaskan bahwa umatku tidak akan sepakat dalam dalam perkara yang batil dalam kesesatan. Allah la yajmi ummati 'ala dhalala. Ya umatku tidak akan sepakat di atas kebatilan. Nah, itu benar. Kenapa demikian? Karena kebatilan ada sesuatu yang dicela. Kebatilan sesuatu yang dibenci. Allah membenci kebatilan. Ya, dan Rasul juga membenci kebatilan. Maka tidak akan mungkin umat ini sepakat di atas kebencian suatu perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini menunjukkan dalil bahwa ijma itu hujjah. Tapi siapa yang orang-orang yang dimaksud yang memiliki hak untuk atau ijma siapa yang dihukumi sebagai landasan dan dalil? Ala ijma para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama ahlul ijtihad. Ya. Jadi bukan ijma'nya orang-orang awam, bukan ijma'nya pelaku maksiat dan dosa, bukan ijma'nya pelaku bid'ah, bukan ijma'nya sekte-sekte yang menyimpang, mereka tidak terhitung dalam urusan perkara ijma' ini. Kendati mereka kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, dia masuk masih termasuk dalam umat Rasul secara umum tapi yang dimaksud huna di sini adalah mereka para ulama, mereka orang-orang ahli ijtihad yang memiliki ilmu dalam agama yang berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Yang berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti para sahabat. Itu ijma' mereka yang diakui sebagai dalil. Ya bukan ijma' para pelaku dosa, pelaku maksiat atau pembuat bid'ah Nah, adapun ijma-ijma orang-orang awam yang mereka ya sepakat itu sepakat dalam pemahaman dan sepakat dalam arti yang mereka setujui dan mereka inginkan dan itu bukan ijma yang dimaksud di sini mereka telah menyimpang tidak ada gunanya kendati penduduk bumi ini sepakat semuanya menyusui sunnah ya seluruh yang mengatasnamakan Islam misalnya sepakat mereka menyusui sunnah tapi ada satu orang mengikuti sunnah maka yang satu orang ini yang menjadi hujah yang semua itu tidak ada nilainya kenapa demikian karena kebenaran itu para pemirsa dan kaum muslimin tidak dinilai dengan banyaknya seorang bersatu dalam mengikuti suatu kebatilan nah, ini harus kita pahami jadi tidak ada arti dari mereka sepakat dalam kebatilan ya karena kebatilan jelas suatu kebatilan yang dimaksud di sini adalah ijma para ulama. Maka apa yang disampaikan Bapak kita tadi yang tentang fenomena yang terjadi di masyarakat itu ya tidak ada nilainya. Bahkan itu mereka termasuk ke dalam ya ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tergantung sedikit atau banyaknya, dekat atau jauhnya mereka mengikuti sekte atau pemikiran yang menyimpang. Nabi mengatakan bahwa umatnya akan terpecah belah kepada 73 golongan yang satu selamat. Siapa yang satu selamat? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka yang berpegang teguh dengan sunnah? Nah ijma' mereka inilah yang bisa menjadi hujah. Itulah para sahabat Nabi dan orang mengikuti mereka. Bukan ijma' sekte yang menyimpang tadi. Karena mereka telah menyimpang dari sunnah dan mendapatkan ancaman yang akan masuk neraka. Karena kebatilan tempatnya jadi neraka. Jadi mendapatkan ancaman ada kalanya pendapat mereka yang menyimpang tadi sampai kepada kebatilan, kekufuran seperti keyakinan Ahmadiyah mengatakan masih ada nabi. Ya, kendati melaksanakan Islam tapi mereka bukan dari Islam. Karena siapa yang mengatakan masih ada nabi setelah rasul berarti telah kufur. Ya, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau penutup nabi. Nah, begitu juga orang-orang seperti sampaikan tadi Syiah sepakat, mereka sepakat mengkafirkan sahabat Berarti barang siapa yang telah mengkafirkan sahabat dia berarti telah menyelisih Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengatakan meyakini sahabat semuanya itu adalah kufur. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Bahkan dipertanyakan tentang ya mereka menisbatkan diri pada Islam. Begitu juga pelaku maksiat dan dosa. Pelaku perbuatan bid'ah, mereka sepakat Mayoritas berdalil kan mayoritas melakukan hal itu. Turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang melakukan hal itu. Tidak ada dalilnya. kena kebenaran itu dinilai Al-Quran dan Sunnah. Bukan perbuatan mayoritas di dalam melakukan. Bukan kesepakatan mereka. Oh ya sepakat. Sepakat dalam apa? Menolak kebenaran. Enggak ada artinya. Ya. sepakatlah oh ya tidak mau. Ya menerima misalnya tauhid. Tidak menerima sunnah sepakat. Ya, tidak ada arti sepakat itu. Jadi yang dimaksud ijma di sini ijma kaum muslimin dari kelangan para sahabat dan para imam yang mendatang setelah mereka dalam suatu perkara agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu dan tradisi atau budaya setempat. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair ada jawaban bisa demikian untuk Bapak yang berada di Solok ya, Sumatera Barat dan selanjutnya kami angkat di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bekasi dan juga pertanyaan yang sama yang berada di NTB hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengingkari kebidahan yang dilakukan oleh keluarga besar, terkhusus orang tua di mana orang tua yang sering mengadakan menjadi tuan rumah acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus saya lakukan di rumah Ustaz sedangkan saya belum bisa mandiri? Apakah saya e, membantu? Sedangkan jika saya pergi ketika acara tersebut berlangsung, maka tentunya akan menjadi kemarahan bagi orang tua. Nah, apa e, langkah yang tepat untuk dilakukan bagi uh, untuk saya Ustaz agar saya tetap bisa berbakti kepada orang tua? Nah, ya terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan luar biasa, ya bagus sekali dan juga ini fenomena dalam hidup. Saya yakin tidak hanya bertanya yang bertanya saja yang menghadapi kondisi seperti itu banyak di kalangan kita juga yang ingin kembali kepada sunnah yang baru mengenal sunnah yang ingin kembali kepada sunnah Nabi ya, tuntunan Nabi sehingga akan berhadapan dengan banyak fenomena budaya tradisi di masyarakat ya yang hanya berdalil dengan mayoritas turun temurun ya ini adalah fenomena yang dan dilema yang kita hadapi dalam hidup tapi lalu bagaimana kita mengatasi dan menghadapi ada kalanya mungkin orang tua kita saudara kita pertama perlu diketahui bahwa kebenaran itu kebenaran lebih kita cintai dari siapapun di dunia ini al-haq ahabu ilaina min kulli ahadin yang harus diyakini. Kebenaran itu lebih kita cintai dari siapapun di dunia ini. Ya. Karena kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, dan kebenaran sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita tanamkan dari kita untuk mencari kebenaran. Nah, ini yang pertama sekali. Kemudian, di dalam kita hidup ini, begitu kita mencari kebenaran dan tempat hidayah untuk kebenaran tadi, pasti akan menghadapi rintangan seperti yang diutarakan tadi. Ini dilema dalam hidup. Kita ingin kembali, kita telah mengenal sedikit banyak tentang sunnah dan kebenaran, lalu mungkin keluarga kita, orang tua kita, bahkan mungkin termasuk pelopor atau tokoh dalam suatu perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Lebih enak sikap kita. Sikap seseorang dalam hal ini adalah sebagian perintahkan Nabi apabila kalian mengingat melihat suatu kemungkaran idza ra'aitum munkar ya falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi wa dhalika adhaful iman jika kalian melihat suatu kemungkaran ingkari dengan uh, dengan tangan kalian kalau kita memiliki ya kapasitas untuk itu ya ingkari dengan tangan kita memiliki kedudukan ada kemungkaran ingkari langsung karena kita memiliki kedudukan untuk hal itu jika tidak dengan perkataan sampaikan Bapak umi, kakak, ini adalah perkara yang tidak pernah contohkan Nabi. Kita hidup wajib mencontoh Nabi. Mari kita sama-sama menggali ilmu. Mari kita kembali pas sunnah Nabi. Biar hidup berkah, biar amalan diterima. Dengan cara yang baik, yang santun. Jangan dihardik. Dengan cara yang, jangan yang kasar, yang santun. Kalimat yang lembut. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَيَخْشَى Allah merintahkan Nabi Musa Mengatakan Musa dengan Harun pergi ke Firaun untuk mengatakan, mengajak kepada kebenaran. Katakan kepadanya, kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan kembali kepada kebenaran. Sampaikan dengan baik. Begitu kita sampaikan dengan baik diterima, ya tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau yang Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abi Thalib. Dia mati dalam keadaan kufur. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ini. Kemudian bersama dengan itu kita harus mendoakan mereka. Mendoakan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita tetangga untuk mendapatkan hidayah Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Allah mahdihim. Allah mahdihim ila sunnah. Allah mahdihim ya ila sunnah Allah ya Allah tunjukin mereka kepada sunnah ihna siratal mustaqim ya seperti itu berdoa dan jangan kita berputus asa terus sabar dalam menghadapi seperti itu dan ini merupakan kebaikan yang paling utama sikap berbakti orang tua seorang anak pada orang tua yang paling utama mengajak dia kepada kebaikan menjelaskan kebaikan dan sunnah kepadanya dengan tutur kata yang baik yang lembut yang santun ya ini karena itu yang perintahkan oleh Allah. Ya, mengikuti berbakti kepada orang tua dalam kebaikan. Jika dia mengajak kepada suatu kebatilan, kesyirikan, bid'ah, maka tidak boleh ditaati dalam hal itu, akan tetapi terus berbuat baik kepadanya. Naam. Jika seorang mengajak, ya, eh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajakmu bersungguh-sungguh untuk berbuat kesyirikan kepadaku dan kamu tidak mengetahui hal dan tidak ada dalil membenarkan hal itu, maka jangan taati mereka berdua kata Allah dalam hal itu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka ya di dunia ini dengan baik. Terus berikan doakan kebaikan baginya. Penuhi kebutuhannya. Bantu dia ya doakan kebaikan bagi dia datang dia silaturahim kepada dia jangan diputus jangan ditinggalkan kalau tinggalkan siapa yang akan mengajak mereka jika kita tidak mampu dan kondisi tidak akan mungkin kita bisa meninggalkan atau tidak mungkin ditinggalkan maka mengingkari dengan hati itu yang mampu dilakukan ya di lisan telah disampaikan tulisan artikel-artikel makalah-makalah atau mungkin buletin bentang sunnah telah disampaikan juga tidak diterima ya itulah yang mampu kita lakukan maka kita benci ya itu yang mampu dilakukan ya dalam kondisi seperti itu kemudian mungkin kalau sampai kita mengingkari terjadi fitnah yang lebih besar maka tidak boleh tunggu dulu waktunya sampai mereka uh, faham terhadap uh, sunnah tadi dan mungkin paham terhadap perkara bid'ah tadi ini yang harus dilakukan ya ini harus dilakukan dan sabar harus sabar ya harus sabar dan ini adalah ujian dalam berdakwah. Seorang yang berat tidak sabar, ingin seketika dia baru mendapat sunnah, kenal sunnah sebulan, dua bulan, tiga bulan, langsung ingin merubah kondisi yang sudah turun temurun tujuh keturunan dalam kondisi seperti itu ingin dirubah dalam sekejap mata, bagaikan membalikkan telapak tangan tidak akan mungkin mustahil. Usaha terlebih dahulu. Setiap usaha yang dilakukan seorang anak untuk mengajak keluarganya, tetangganya, kemudian saudaranya, ya, kakaknya, abangnya dan seterusnya, maka itu adalah amal ibadah yang yang akan ditulis sebagai kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi bukan dengan kita dengan kunas kita semakin uh, beringas, semakin apa namanya itu uh, semakin keras tidak, semakin berlembut-lembut. Karena ahli sunnah itu a'lamun nas bil haqqi warhamuhum bil khalqi. Mereka orang yang kenal dengan ilmu, dengan kebenaran dan mereka orang yang berlemah lembut, sayang apa yang kita sayang mereka sian itu terjun ke kebatilan di sisi lain kita benci perbuatan tapi di sisi lain mereka ini ya Allah takdirkan masih belum mendapatkan hidayah jadi kita harus menggabungkan antara dua pandangan ini pandangan dari sisi takdir pandangan dari sisi syariat takdirnya ya Allah takdirkan dia belum mendapatkan hidayah kasihan kita kasihan apalagi orang tua kita apalagi saudara kita adik kita kakak kita mungkin dan seterusnya di sisi lain syariat ini tercelah kita benci perbuatan itu Begini ahli sunnah di dalam berinteraksi, bermuamalah. Maka terus perlihatkan kepada mereka bahwa inilah sunnah yang harus kita ikuti dalam bermuamalah. Ya sunnah itu rahmah. Ya, rahmat. Kita ingin mengajak umat ini, saudara kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, demikian yang bisa saya jawab pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mungkin tadi adalah ya pertanyaan yang mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu pada kesempatan yang sama dalam kajian kitab Ibana ini kita bisa eh, berdiskusi kembali tentang seputar masalah keilmuan berkaitan dengan akidah atau hal-hal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafannya. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته